يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة kita melanjutkan kajian kita yaitu manhaj al-imam asy-syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan akidah kemarin telah kita <clears throat> jelaskan tentang kedudukan sunnah di sisi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di mana Al-Imam Asy-Syafi'i memandang bahwa sunnah itu seperti Al-Qur'an, yaitu dalam pensyariatan. Maka apa-apa yang telah tetap di dalam sunnah itu sama dengan apa-apa yang telah tetap di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa yang diharamkan sunnah itu sama dengan apa yang diharamkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Ya kedua-duanya adalah <clears throat> yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Selama keduanya adalah wahyu, maka kedudukannya adalah setara. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an yang mewajibkan untuk mengikuti rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa rasulah." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Tentu ayuhal ikhwah, mentaati Rasulullah tiada lain adalah dengan mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga berfirman dalam surat <clears throat> Al-Ahzab ayat 36 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا dan tidaklah layak bagi seorang mukmin tidak pula mukminah ya apabila Allah dan Rasulnya memutuskan suatu ya, keputusan mereka mencari pilihan yang lain dari diri mereka sendiri. Tidak layak demikian. Maka siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini tegas di ya akhir. Bahwa seorang mukmin, seorang mukminah, siapapun dia, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu keputusan, sebuah perkara, kewajiban dia adalah sami'na wa ata'na.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 Mengapa demikian? Karena ketaatan kepada ulil amri mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah berfirman, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ Dan jika kalian berselisih pada syai' ya, pada sesuatu apa saja, karena syai' di sini nakirah dan nakirah itu maknanya umum. Maka apabila kalian berselisih pada segala sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul maka kembalikan kepada Allah dan rasulnya in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat dzalika khairu wa ahsanu ta'wila dan itu adalah lebih baik dan lebih bagus akibatnya kata Allah Allah menyuruh kita kembali kepada Allah dan Rasulnya ketika terjadi ikhtilaf dan kembali kepada Rasulnya tentu ya akhi dengan cara apa mengikuti sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman wa may yuti'illaha war rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا <clears throat> Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Ya Allah menjamin siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Allah akan berikan ya mereka adalah orang-orang yang bersama orang-orang yang diberikan nikmat yang telah Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah ya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka siapa dia di sini Allah menafsirkan dalam surat An-Nisa ayat 69 siapa yang diberikan nikmat itu itu para nabi para siddiqin para syuhada dan para salihin Kemudian Imam Syafi'i juga membawakan ayat-ayat yang mewajibkan kita mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Fatih ayat 1. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang yang membaiat engkau sesungguhnya dia dia telah membaiat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan siapa yang membaiat Rasulullah berarti ia telah membaiat Allah. Dan ini sepadan dengan firman-Nya, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul, berarti ia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 80. Tadi dalam surat Al-Fatah ayat 10, ya. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65. فلا وربك لا يؤمنون hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman di sini Allah meniadakan keimanan. Yang meniadakan keimanan sampai kapan? Sampai terpenuhi tiga perkara yang Allah akan Allah sebutkan di sini. hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Yang pertama sampai mereka berhukum kepada engkau dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Ya. Yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Dia tidak mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusan Rasulullah. Dan yang ketiga, ya akhi wa yusallimu taslima. Dia benar-benar menyerahkan diri ya kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhi kewajiban kita yang pertama adalah berhukum kepada ya hukum Rasulullah. Karena sesungguhnya hukum Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya petunjuk. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sebaik-baiknya hadyu ya sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kemudian yang kedua, ya kita tidak merasa berat dengan keputusan Rasulullah. Semua yang dipatut, diputuskan oleh Rasulullah wajib kita imani. Wajib kita terima walaupun itu berat terkadang di hati kita untuk menerimanya. <clears throat> Ketika Rasulullah SAW mewajibkan mentaati misalnya pemerintah yang zalim walaupun mereka mengambil harta kita, memukul kita, memang terasa berat akan tetapi kewajiban kita kita terima dan kita mohon kepada Allah kesabaran di dalam melaksanakan ketaatan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian yang ketiga ya akhi, kita taslim, kita ya betul-betul taslim kepada Allah dan Rasulnya karena sesungguhnya taslim itu adalah sifat seorang muslim dan itulah ya, dari hakikat daripada makna Islam seseorang ya mengatakan aslam tulillah artinya dia menyerahkan diri kepada Allah artinya dia siap di, diatur oleh Allah ya karena ketika ia menyerahkan dirinya kepada Allah berarti ia siap diperintah dia siap dilarang terkadang ya akhi ada perkara-perkara yang menjadikan seseorang tidak bisa taslim kesombongan misalnya Orang yang sombong tidak bisa taslim kepada Allah. Ya, dengki misalnya, demikian dia tidak akan pernah bisa taslim. Hawa nafsu apalagi, karena sesungguhnya ia adalah merupakan ya <clears throat> modal orang-orang yang bangkrut. Orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu abadan tidak akan pernah bisa taslim tidak akan pernah dia bisa ya akhi bisa menyerahkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya penyerahan. Ikhwat al Islam di antaranya juga Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Dalam surat An-Nur ayat 63. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih kata Allah. Di sini Allah ya memperingatkan orang-orang yang beriman. Ya waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah itu. Ya, ancaman terhadap setiap orang yang menyelisihi perintah Allah, perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. An amrihi, ya di sini perintahnya hak di sini kembali kepada Rasul ya. Berarti orang yang menyelisih perintah Rasulullah seperti orang yang melakukan bid'ah, seperti orang yang melakukan maksiat, maka diancam dengan dua perkara apa? Antusibahum fitnah, ditimpa fitnah. Imam Ahmad bin Hambal ya ketika menafsirkan makna fitnah, beliau berkata, "Tahukah kamu apa itu fitnah?" Yaitu syirik. Barangkali seseorang ketika menyelisihi perintah Rasulullah akan ia jatuh pada dirinya atau ada sesuatu di hatinya kecondongan kepada kesyirikan. Ya, karena sesungguhnya ayuhal ikhwah menyelisihi perintah Rasul akan menyeret ia kepada apa? Kepada maksiat yang lainnya. Ya, semakin diseret, semakin dia menyelisihi perintah Rasul, semakin ia dekat kepada kesyirikan. Lihat mas misalnya, ya, kebanyakan orang yang suka berbuat bid'ah, ah, disyarat oleh iblis akhirnya apa? Membolehkan tawasul kepada apa? Kepada mayat yang sudah mati. Akhirnya jatuh kepada kesyirikan, mengagungkan kuburan-kuburan yang katanya kuburan para wali. Ya. Yeah. Au yusibahum adzabun alim atau yang kedua akan ditimpa musibah yang pedih, azab yang pedih. naudzubillah Di antaranya juga firman Allah dalam surat ya An-Nur إنما قو إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون Sesungguhnya ia perkataan atau sikap kaum mukminin apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum ya di antara mereka mereka berkata sami'na wa ata'na Allah menyebutkan bahwa sifat kaum mukminin adalah apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka dengan hukum Allah dan Rasulnya mereka berkata sami'na wa ata'na kami mendengar kami taat wa ulaika humul muflihun merekalah orang-orang yang beruntung kata Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang mentaati Allah dan rasulnya yang takut kepada Allah yang bertakwa kepada Allah maka merekalah orang-orang yang sukses kata Allah Kemudian Al-Imam Syafi'i berkata, Allahu an-nasa fi al ayah anna du'aahum ila Rasulillah liyahkuma bainahum du'aan ila hukmillah." Maka di sini Allah memberitahu kepada manusia dalam ayat ini bahwa seruan mereka kepada Allah ya menyeru mereka kepada Rasulullah agar berhukum di antara mereka adalah sama dengan seruan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena al bainahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menghukumi di antara mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza salimu wa idza sallamu li hukmi rasulillah apabila mereka telah menyerahkan diri terhadap hukum Rasulullah fa innama yasallamu li hukmihi berarti ia telah yang menyerahkan diri kepada hukum Allah Subhanahu wa taala bi fardillah ini dengan perintah Allah dengan kewajiban Allah wa annahu a'lamahum anna hukmahu hukmuhu dan bahwasanya Allah memberitahu bahwa hukum Rasul itu sama dengan hukum Allah على معنى اftiraḍihi hukmahu ay hukma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya ya diwajibkan kita mengikuti hukumnya yaitu hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innallaha huwallazi faradahu karena Allah yang mewajibkannya wa ma sabaqa fi ilmihi jalla thana'uhu min is'adihi bi asmatihi wa tawfiqihi wa ma syahida lahum bihi min hidayatihi wa amrahu ya karena Allah telah mengetahui ya di mana Allah memberikan kebahagiaan kepada Rasulullah dengan diismahkan dengan diberikan kemaksuman artinya Rasulullah ya akhi maksum terjaga dari kesalahan tidak mungkin Rasulullah salah menyampaikan risalah wa taufiqihi demikian pula Rasulullah diberikan taufik oleh Allah demikian pula Allah mempersaksikan bahwa Rasulullah mengikuti hidayah Allah dan mengikuti perintahnya Maka orang yang yang diberikan yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu ia akan diberikan taufik. Ia telah mengikuti hidayah, maka itulah sebaik-baiknya manusia ya akhi. فأحكم فرضه بإلزام خلقه طاعة رسوله maka Allah subhanahu wa ta'ala mewajib, mewajibkan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya untuk mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. wa ilamihim annaha ta'atuhu dan Allah pun memberitahu bahwasannya mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. fajama'alahum an a'lamahum anna al fardu 'alaihim ittiba'u amrihi wa amri rasulihi Ya maka Allah mengumpulkan artinya memberitahu bahwasanya kewajiban makhluk ya para hamba adalah mengikuti perintahnya dan mengikuti perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahwasanya mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwatul Islam, lihat Al Imam Syafi'i tegas menyatakan bahwa kewajiban kita para hamba adalah mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ya apa yang telah Allah titahkan melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam, Kemudian Al-Imam Syafi'i berkata, Bab Ma أبان li khalqihi min fardhihi ala رسوله Ittiba'a ma auha ma uhiya ilaihi Bab apa yang Allah jelaskan kepada ah makhluknya berupa kewajiban ya kewajiban makhluknya terhadap Rasul yaitu mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya wa masyahidalahu bihi min ittiba'i ma amara bihi dan apa yang dipersaksikan berupa apa mengikuti perintah Rasulullah ya wa annahu hadin liman ittabaahu dan bahwasanya Rasulullah memberikan hidayah kepada siapa yang mengikutinya qal Imam Syafi'i berkata Allah berfirman ya ayyuhan Nabi, ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin innallaha kana aliman hakima واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا Wahai Nabi, bertakwalah kamu, kamu kepada Allah. Jangan kamu mentaati orang kafir dan orang munafikin. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha hakim yang mempunyai hikmah. Ikutilah yang diwahyukan kepada engkau dari Rabbmu. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa-apa yang kamu yang kamu amalkan. Allah memerintahkan nabinya untuk bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu hakikatnya ya akhi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ini bantahan terhadap orang-orang sufi di mana orang sufi katanya orang kalau sudah jadi wali, orang sudah sampai kepada derajat wali katanya sudah tidak wajib mengikuti syariat. Katanya wali itu sudah sampai kepada derajat hakikat. Bahkan orang sufi punya keyakinan katanya ya wali lebih tinggi dari rasul dan nabi. Subhanallah. Jelas ini adalah ya perkataan-perkataan yang menunjukkan akan ateisnya mereka dan zindiknya mereka itu. Allah mengatakan kepada nabinya, "Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Jangan mentaati orang kafir dan orang munafikin itu. Ya jangan dan tidak boleh kita mentaati orang-orang kufar." Makanya Allah Allah mengatakan, "Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min yaminal ilmi ma laka الله min waliyyin wala nasir Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kamu sampai kamu mengikuti milah mereka. Allah tidak mengatakan sampai kamu masuk kepada milah mereka, tapi Allah mengatakan sampai kamu mengikuti milah mereka. Artinya ya akhi orang Yahudi, orang Nasrani sangat senang ketika kaum muslimin menapaki jejak kaki mereka. Ya. Katakan hai Muhammad petunjuk Allah itulah sebaik-baiknya petunjuk. Kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka yaitu orang Yahudi dan Nasrani setelah jelas kepada kamu setelah datang kepada kamu ilmunya maka Allah tidak akan pernah menjadi wali engkau tidak pula menjadi penolong engkau ya siapa saja yang mentaati orang kafir dengan cara bertasyabuh dengan mereka demikian pula orang munafik Allah tidak akan menolong dia kemudian Allah berfirman wattabi' ma yuha ilaik ikuti apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu sesungguhnya Allah ya mengetahui khabirun yang akan mengabarkan apa yang kamu amalkan Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 106 Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illa huwa arid anil musyrikin Ikutilah apa yang diwahyukan kepada engkau hai Muhammad dari Rabbmu tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin Allah juga berfirman dalam surat Al-Ha ya Al-Jathiyah ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الذين لا يعلمون ayat yang ke-18 Kemudian kami jadikan engkau hai Muhammad dari ya, di atas syariat dari perintah maka ikutilah dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui itu. Ya kewajiban kita ya akhi, yang mengikuti syariat yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Jangan kita mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Kita hidup di dunia kalau hanya sebatas mengikuti keriduan manusia, hawa nafsu manusia. Abadan kita tidak akan pernah bisa mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, yeah. berapa banyak orang-orang yang mencari keriduan manusia, mengikuti keinginan dan hawa nafsu manusia akhirnya apa yang terjadi agama yang dikorbankan ya tidak peduli akhirnya dia halalkan yang haram ya dia bolehkan yang bid'ah dan yang lainnya fallahul musta'an kata Imam Syafi'i fa'alamallahu rasulahu mannahu alaihi bima sabaqa fi ilmihi min ismatihi iyahu min khalqihi di sini Allah subhanahu wa ta'ala ia memberitahukan kepada Rasulnya kenikmatan yang Allah berikan kepadanya ya di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah dari makhluk-makhluknya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa Al-Maidah ayat 67, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas." Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau dari Rabbmu jika engkau tidak meng, tidak melakukannya, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya dan Allah akan menjagamu dari manusia. Di sini ya Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan dan Rasulullah telah menyampaikan semua risalahnya karena Rasulullah tidak mungkin khianat. Rasulullah itu amanah, maka semua kebaikan telah disampaikan oleh Rasulullah. Semua yang menyampaikan ke surga telah disampaikan oleh Rasulullah. Semua yang yang sifatnya buruk telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang yang, yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam api neraka telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah ya akhi, ayat ini juga merupakan celaan terhadap orang-orang yang berbuat bid'ah. Ah Ya Karena orang yang berbuat bid'ah sama saja mengatakan bahwa Rasulullah belum menyampaikan risalah secara sempurna. Sehingga butuh untuk diada apa dibikin-bikin suatu macam ibadah lagi yang tidak yang dia lisan ya lisannya seakan-akan berkata begini ini ibadah yang belum disampaikan oleh Rasulullah ya yang yang kemudian saya ada-adakan makanya benar kata Imam Malik rahimahullah man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah wa dhalika li anna Allah azza wa jalla yaqul al yawma akmaltu lakum dinakum fama fama lam yakun yawma idzin dina lam yakunil yawma dina siapa yang berbuat bid'ah sama saja ia mengklaim atau menuduh Rasulullah mengkhianati risalah iya sama saja menuduh bahwa Rasulullah tidak menyampaikan risalah secara sempurna Subhanallah. Kata Imam Syafi'i, "Wa syahida lahu jalla thana'uhu bistimsakihi bima amara bihi wal huda fi nafsihi wa hidayati man ittaba'ahu." Dan Allah yang mempersaksikan untuk rasulnya bahwa rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpegang kepada apa yang Allah perintahkan kepadanya di mana petunjuk itu ada pada dirinya dan yang dan memberikan hidayah kepada orang yang mengikutinya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم demikianlah kami wahyukan kepada engkau roh di sini maksudnya roh yaitu Al-Qur'an dari perintah kami. Nah, di sini Allah menyebut yang menamai Al-Qur'an sebagai roh, Ya, karena ia memberikan kehidupan pada roh-roh manusia. Makun tata dari tadinya engkau tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu Al-Iman. Walakin akan tetapi ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kami jadikan ia yaitu Al-Quran sebagai cahaya. Dengan cahaya itu kami berikan hidayah siapa yang yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka tahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau hai Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah cahaya yang Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Kemudian Allah mensifati bahwa Rasulullah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Berarti orang yang tidak mengikuti Rasulullah ya akhi, otomatis dia tidak di atas jalan yang lurus. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 113. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuh lahammat ta'ifatun minhum an yudhilluk wa ma yudhilluna illa anfusahum. wa ma yadhurrunaka min syai' وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما Kalaulah bu, kalau kalau bukan karena karunia Allah kepada engkau dan rahmatmu dan rahmatnya niscaya sebagian dari mereka orang-orang kufar itu berusaha terus untuk menyesatkan kamu dan mereka tidaklah menyesatkan kecuali dirinya sendiri dan mereka tidak akan memberikan mudarat kepada engkau sedikit pun dan Allah turunkan kepada engkau Alkitab dan hikmah dan dan Allah mengajarkan kepada engkau apa-apa yang sebelumnya engkau tidak mengetahuinya dan adalah karunia Allah kepada engkau itu banyak sekali agung sekali di sini Allah mengingatkan kepada Rasulnya bahwasannya karena karunia Allah dan rahmatnya lah Rasulullah diajarkan Alkitab dan Al-Hikmah dan mengajarkan apa-apa yang tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ya akhi, siapa yang mengambil Al-Quran dan Sunnah yang merupakan warisan para nabi dan yang merupakan warisan Rasulullah, sungguh ia telah mengambil keuntungan yang sangat banyak. Siapa yang diberikan oleh Allah ke kekuatan untuk senantiasa berpegang kepada Al-Quran, Al-Kitab, was Sunnah, itu adalah karunia Allah dan rahmatnya. Kata Imam Syafi'i, فَأَبَانَ اللَّهُ أَنَّهُ قَدْ فَرَضَ عَلَى نَبِيهِ اتباع أمره وشهد له بالبلاغ عنه وشهد به لنفسه ونحن نشهد له به تقربا إلى الله بالإيمان به وتوسلا إليه بتصديق كلماته Ya Allah menjelaskan bahwa Allah telah mewajibkan kepada nabinya untuk mengikuti perintahnya dan Allah mempersaksikan bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan itu semua. Bahkan ya Allah mempersaksikan dengannya untuk dirinya sendiri dan kita pun juga ikut mempersaksikan bahwa Rasulullah pun telah menyampaikan semuanya dalam rangka bertakarub kepada Allah dengan cara beriman kepadanya dan bertawasul kepada Allah dengan cara membenarkan kalimat-kalimatnya. Ya. Ini kewajiban kita ya akhi ia mempersaksikan bahwasannya ya Rasulullah telah menyampaikan risalah. Oleh karena itulah ya akhi, ya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Haji Wada, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya berkhutbah di hadapan para sahabat, wa antum tus'aluna anni, fama antum qailun. Kalian akan ditanya tentangku, apa yang akan kalian jawab? Apa jawaban para sahabat? Jawaban yang paling benar, yang paling terpuji, kata para sahabat, nashhad annaka qad addaita. Ya, nashhad annaka qad addaita wa nasahta. Kami bersaksi, hai Muha, ya, bahwa engkau telah menyampaikan risalah ini. Engkau telah memberikan nasihat kepada umat ini. Ya. Kemudian Rasulullah Alaihi Wasallam menunjukkan lang yaitu apa telun jari telunjuknya ke langit kemudian beliau tunjukkan kepada para sahabatnya dan berkata Allahumma syhad Allahumma syhad Allahumma syhad ya Allah saksikan ya Allah saksikan saksikan bahwa Allah, Rasulullah telah menyampaikan risalah ini secara sempurna berkata al-Imam Syafi'i wa fi syahadatihi lahu bi annahu yahdi ila siratin mustaqim صراط الله والشهادة والشهادة بتأدية رسالته dan di dalam persaksian Allah terhadap Rasulullah di mana Rasulullah memberikan hidayah kepada siratul mustaqim itu jalannya Allah Subhanahu wa taala wasyahadah bi ta'diyati risalatihi demikian pula persaksian Allah bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan risalahnya mengikuti perintahnya wa fima wasaftu min fardhihi ta'atahu wa ta'kidahu iyaha fil ayah ذكرت ما أقام الله بالحجة على خلقه بالتسليم لحكم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع أمره dan pada apa yang telah aku sifatkan berupa kewajiban mentaatinya dan mempertegas akan kewajiban ia mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat yang telah aku sebutkan di mana Allah telah menegakkan hujah kepada makhluk-makhluknya agar taslim kepada hukum Rasulnya ya dan mengikuti perintahnya subhanallah itu ya akhi al-imam syafi'i rahimahullah makanya al-imam syafi'i rahimahullah ya adalah orang yang paling kuat berpegang kepada sunnah dalam Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Sa'id bin, bin Asad Berkata Sa'id bin Asad, Kultu li syafi'i, aku berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Ma taqulu fi hadithi ru'yah? Apa pendapatmu hai Syafi'i mengenai hadis ru'yah? Bahwa Allah terlihat nanti di hari kiamat? Faqala li, maka Imam Syafi'i berkata kepada Sa'id bin Asad ini. Apa kata Imam Syafi'i? Ya Asad, hai anak Asad, Yaqdi alayya nisbatkan kepadaku. Hayitu au mitu ketika aku hidup ataupun aku sudah mati. Inna kull hadithin sahih yasihu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa inni aqulu bihi wa illam yablughni. Bahwa setiap hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itulah pendapatku walaupun belum sampai kepadaku. Subhanallah. Imam Syafi'i mengatakan nisbatkan kepadaku. Artinya madhab Imam Syafi'i itu adalah berpegang kepada hadis yang sahih. Berarti setiap pendapat beliau yang bertentangan dengan hadis yang sahih harus kita buang. Dan pendapat hadis yang sahih itulah madhab Imam Syafi'i. Dan juga Imam Baihaki meriwayatkan dengan seratnya kepada al humaydi ia berkata, Sa'ala rajulun asyafi'iyya bimisra'an mas'alatin fa'aftah. Ada seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i di Mesir tentang suatu pertanyaan. Lalu, lalu Imam Syafi'i ia memberikan fatwa dan menyampaikan bahwa Nabi SAW bersabda tentang itu. Apa ya kata orang ini? Atakulu bihada? Hai Syafi'i, apa engkau berpendapat dengan hadis itu? Apa yang terjadi? Imam Syafi'i berkata, Ara'aita fi wasati zunnara atarani minal Apa kamu kira Aku, kamu, apa kamu melihat aku ini memakai pakaian kebesaran pendeta? Apa kamu melihat aku ini keluar dari gereja? Aku luqalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya aku menyampaikan sabda Rasulullah. Kemudian engkau malah berkata kepadaku, apakah engkau berpendapat dengan pendapat ini? Ya, yeah. subhanallah. Dalam satu riwayat yang lain, Imam Syafi'i, farta'ada Syafi'i, wasfarra launahu yang mendengar perkataan dia yang mengatakan apakah engkau berpendapat dengan hadis ini maka Imam Syafi'i langsung bergetar ya dan wajahnya menjadi apa kuning dan berkata hak ya celaka kamu ayu ardin takilluni wa ayu sama'in tadhilluni idza idza rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an falam aqul bih bumi mana yang mau menjadikan menjadi ya, pijakan aku dan langit mana yang mau men ya, menaungiku jika aku meriwayati meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam ternyata aku tidak berpendapat dengan hadis Rasul sallallahu Alaihi Wasallam naam ala ra'si wal ainain ala ra'si wal ainain kata beliau ya di atas kepala dan dua mata ya subhanallah lihat ya akhi bagaimana al Imam Syafi'i rahimahullah Imam Syafi'i pernah juga berkata Ya dalam kitab Adabu Syafi'i Mata rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithan Walam akhud bihi fa'ushhidukum anna aqli qad zahab Ya kapan saja aku meriwayatkan dari Rasulullah suatu hadis dan ternyata aku tidak mengambil hadis itu, tidak berpendapat dengan hadis itu, maka saksikan bahwa akliku telah, ak akalku ini telah hilang, kata Imam Syafi'i. Subhanallah. Ikhwatal Islam, ya makanya Imam Syafi'i saking menta, meng, apa, meng, mengagungkannya hadis beliau senantiasa bertanya kepada ahli hadis Imam Syafi'i suka bertanya kepada Imam Ahmad tentang hadis yang sahih padahal Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i akan tetapi dalam masalah hadis Imam Ahmad lebih alim daripada Imam Syafi'i apa kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad إذا صح عندكم الحديث عن عن النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا حتى أذهب إليه kalau ada suatu hadis yang sahih yang menurut kalian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong sampaikan sehingga aku bisa berpendapat dengan hadis tersebut. Ya. Dalam satu riwayat yang lain Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad, "Antum a'lamu bil hadis war rijal minni, fa idza kana al hadits sahih fa'alimuni." Ya kamu lebih tahu ya kalian lebih tahu tentang hadis dan perawi-perawi hadis dariku kata Imam Syafi'i kalau ada hadis yang sahih tolong beritahu aku ya baik itu berasal dari Kufah atau Basri, Basrah atau Syam sehingga aku bisa berpendapat ya kepadanya jika ternyata hadis itu hadis yang sahih mafhumnya hadis yang tidak sahih Imam Syafi'i tidak mau berpegang ya makanya ya madhab Imam Syafi'i adalah hadis yang sahih dan beliau tidak memperbolehkan untuk mengamalkan hadis do'if walaupun dalam masalah fadilah amal ya makanya Imam Syafi'i ya akhi terkenal sebagai nasir sunnah pembela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai Imam Ahmad berkata maro'aitu atba' lil athar syafi'i. aku tidak pernah melihat ada orang yang sangat mengikuti sunnah dari Imam Syafi'i rahimahullah ya beliau Imam Syafi'i pembela pembela athar-athar ya subhanallah ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum itulah al-Imam Syafi'i maka kewajiban kita adalah menapaki jejak kaki, kaki Imam Syafi'i rahimahullah dengan kita hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya adapun perkataan-perkataan ulama ataupun manusia maka kita lihat apakah sesuai dengan perkataan Allah dan Rasulnya atau tidak Bila tidak maka kita buang jauh-jauh ya akhi. Naam. Demikian di Khotol Islam sesi materi dari kajian kitab Manhaj Imam Syafi'i di dalam penisbatan akidah dan untuk selanjutnya kembali kita membuka sesi tanya jawab. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan uh, ke inti pertanyaannya langsung Pak. Dari mana Pak? dengan Bapak Kadri di ya. Cikarang. Ya, silakan ke inti pertanyaannya, Pak. Ya, uh, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Uh, Anda mau sedikit mau bertanya, hmm, mungkin sedikit keluar dari tema ini, tapi uh, uh, bertanya bahwa bagaimana caranya supaya kita sama Ikhwan ini artinya saling menasehati. Kita duduk di satu pengajian, tapi kadang mereka-mereka uh, mereka -mereka ini selalu mungkin keilmuan mereka mungkin yang dangkal mungkin pemahaman mereka walaupun kita dulu satu majelis tapi mereka selalu uh, mentahadir uh, ustadz-ustadz yang lain supaya kita menjauhi mereka gitu kita gitu aja ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kewajiban kita yang pertama Bapak itu mencontohkan kepada mereka tentang sikap yang benar dari diri kita sendiri aja dulu sebelum yang lainnya. Kita berikan nasihat bahwa kewajiban kita adalah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu disibukkan dengan mentahdir fulan wa fulan, membicarakan ustadz anu dan una anu. Karena seperti itu ya terkadang menyebabkan hati seseorang itu keras. Apabila hatinya telah keras akhirnya kurang berkah ilmu yang dia dapatkan ya kewajiban dia terus menuntut ilmu ya memang tidak mengapa kalau ternyata kita sedikit mengetahui tentang keadaan manhaj fulan dan dan allan jamaah anu dan anu ya untuk kita menghindari keburukan yang ada padanya akan tetapi kita tidak boleh disibukkan dengan seperti itu berapa banyak ilmu-ilmu yang belum kita kuasai ya berapa banyak Ya, apakah kita sudah belajar dan menguasai kitab taharah misalnya, kitab salat, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji? Masih banyak ilmu kita ini belum kita pelajari. Tapi kita sudah sibuk untuk ya untuk uh, mentahdir fulan wa fulan wa allan sehingga pada waktu itu waktu-waktu kita habis hanya untuk seperti itu itu semuanya tidak bermanfaat ya akhi ya serahkan kepada yang lebih alim itu serahkan kepada yang lebih alim. Nah. baik. Selanjutnya kita angkat dari penelpon kembali dari Umu Zahra silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi silakan. Uh, Ustaz, saya ingin menanyakan uh, di tempat itu ada Ustaz. Dia menyampaikannya sih sunnah. Saya terputus ya halo Tape terputus mohon maaf untuk Zahra. kami angkat kembali di layanan on air 0218236543 untuk kesempatan berikutnya dan mohon kiranya pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari siapa dengan dari mana? Pak? Dari Pak Tito di Gandaria Pak. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau nanya tentang sholat ini Ustaz. Uh -huh. uh, misalnya ada seorang imam sholat. Saya ketahui beliau berbuat musyrik itu Pak. Ibadah selain kepada Allah itu. Seperti kesyirikan apa Pak? Ya misalkan hari-hari tertentu dia ibadah tapi bukan bukan kepada Allah gitu Pak. Kepada? Ya yang pakai saji gitu. Oh, hmm. iya. Nah, sedangkan saya sholat sudah berada di belakangnya. Hmm. Apakah saya harus makmum ke dia iya. atau saya sholat sendiri bersamaan dengan waktu dia sholat itu Pak Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada asalnya haram kita ini sholat di belakang orang yang berbuat syirik yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita mencari masjid lain yang imamnya tidak berbuat syirik. Nah, karena orang yang berbuat syirik ini adalah telah melakukan dosa yang sangat besar. Allah berfirman, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Namun apabila dikhawatirkan akan muncul fitnah dengan antum meninggalkan masjid itu, ya, maka lebih baik antum niatkan sholat sendiri saja. Tapi kalau misalnya antum tidak ada fitnah, lebih baik antum pergi dan cari masjid lain. Itu lebih ahsan. Atau antum mendakwahi dia. Cari terus mendakwahi ah, orang tersebut dan jelaskan bahwa itu adalah merupakan kesyirikan. Karena antum ketika antum tahu dia berbuat syirik, maka antum berusaha untuk mengingkari kemungkaran yang dia lakukan itu. Hmm. Cobalah ya antum berikan kepada dia kaset-kaset ataupun buku-buku yang menyebutkan tentang kesyirikan perbuatan seperti itu. Nah. Taib kembali dari Fonolfon. Assalamualaikum. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, saya mau tanya uh, di luar topik ya dari ini. Saya punya guru ngaji. Uh, guru ngaji saya ini punya bayi, punya anak sampai lebih dari satu, ada empat. Memang dalam hukum Islam dakwah itu diharuskan atau maksudnya diwajibkan dia berdakwah di luar dari rumah, jadi meninggalkan anak empat yang masih ada bayi itu iya. hukumnya ya. boleh apa tidak seperti itu aja yang mau Baik. saya tanya. Terima kasih Bu. Terima iya, nah. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam wabarakatuh. Sesungguhnya kewajiban wanita adalah tinggal di rumah dan mengurus yang lebih wajib adalah mengurus ya rumah tangganya. Itu lebih wajib. Adapun dakwah memang itu penting. Akan tetapi ya yang lebih bagus dan lebih baik yang yang melakukan dakwah itu adalah para lelaki karena mereka yang lebih banyak peluang dan lebih memberikan ya lebih kuat dari sisi kemampuannya. Adapun wanita bukannya tidak boleh menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu penting akan tetapi jangan dia hanya karena ya me, apa namanya membela sesuatu, sesuatu yang dianggap penting akhirnya dia meninggalkan yang lain yang lebih wajib. Tentu ya mengurus anak-anak itu kewajiban wanita dan itu lebih wajib. Ya. Maka dari itulah kesibukan dakwahnya dia jangan sama sekali menyi, apa, menyibukkan dia dari sesuatu yang wajib dan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah berupa mentarbiyah yang mendidik anak-anaknya. Ya, karena sesungguhnya anak butuh kepada pendidikan. Allah mengatakan ku anfusakum wa alikum nara. Ya, peliharalah dirimu dan keluargamu maka Allah mem memulai untuk mendakwahi dari diri sendiri dan keluarga kita maka itu lebih layak adapun kemudian dia ya sibuk untuk dakwah di luar sementara anak-anaknya dia ya telantarkan tidak dididik tidak tidak tarbiyah tentu ini dia telah tertipu oleh tipu daya syaitan nah. Taip. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Abu Abdullah di Cikarang untuk yang pertama. Ustadz, bagaimanakah dengan orang yang beribadah e, karena kebiasaan tanpa menyertakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala apakah ia berdosa dan bagaimana agar uh, uh, kita atau kiat-kiat kita untuk uh, senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa takut kepada Allah adalah dengan cara banyak-banyak mengenal Allah. Banyak-banyak membaca ayat-ayat tentang ya neraka Allah. Bagaimana ya adab Allah kepada orang-orang kufar bagaimana azab Allah kepada orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa takut kepada Allah dengan cara <clears throat> kita semakin berilmu tentang Allah. Makanya Allah mensifati para ulama ide orang yang sebagai yang sebagai orang yang takut kepada Allah. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya yang khasyah, ya, yang mempunyai khasyah, rasa takut kepada Allah ya, dia dari hamba-hambanya hanyalah para ulama artinya bahwa kekhususan ulama itu adalah khosyah kenapa? karena mereka mempunyai ilmu yang lebih semakin kuat ilmu seseorang terhadap Allah semakin kuat rasa takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itulah ya orang yang ingin kuat rasa takutnya kepada Allah dia harus pertama ya memperdalam ilmu tentang Allah yang kedua ya dia senantiasa melihat bagaimana akibat-akibat bagi mereka yang menyelesaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana siksa Allah di kubur ya ketika seseorang menyelesaikan perintah Allah dan Rasulnya. Bagaimana akibat yang pedih buat mereka yang menyelesaikan perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga pada waktu itu akan tumbuh rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Eh, mengenai e, orangnya yang tidak menyertakan rasa takut berdosa tidak ketika melaksanakan ibadah. Naam ya akhi, orang yang beribadah harus disertai dengan rasa takut sehingga tidak melakukan hal-hal yang bisa mengurangi pahala atau bahkan membatalkan ibadah. Ya, kadang orang yang tidak rasa takut ya tidak khusyuk dalam sholatnya. Kenapa? Karena hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sholat dia mikirkan sesuatu yang di luar, dia berpikir kemana-mana, sehingga akhirnya terkadang ya dia tidak tahu udah bahkan lupa berapa dia berapa rakaat dia sholat. Akibat daripada apa? Tidak ada khosyah. Ya, berbeda dengan orang yang khosyah yang takut kepada Allah. Cobalah antum kalau antum takut ya kepada seseorang, pasti antum akan berusaha untuk memperbaiki perbuatan antum supaya tidak tidak ditegur oleh orang itu. Demikian pula kita ketika kita takut kepada Allah, kita berusaha untuk memperbaiki perbuatan kita, solat kita, khusyuk kita, tumak ninah kita. Tanda itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. nah. Kemudian dari pertanyaan pesan singkat dari Pak Joko, uh, Ustadz, benarkah bahwasanya hadis seutama-utamanya jihad adalah jihadun nafas merupakan hadis yang batil, Ustaz. Saya pernah mendengar uh, bahwasanya hadis tersebut batil karena bisa menafikan jihad visabilillah karena jihad nafas itu tidak akan pernah ada habisnya sampai umur hidup kita dan akan menghilangkan jihad visabilillah benarkah demikian Akhi terkadang orang mendoifkan hadis dengan hawa nafsu atau karena kurangnya pemahaman dia terhadap hadis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan Ibnu Najjar dari hadis Abu Dhar Afdul Jihad an yuhaj an yujahidar rajul nafsahu hawah ya utama utamanya jihad adalah seseorang menjihadi jiwanya dan hawa nafsunya itu adalah hadis yang sahih yang kemudian tidak boleh ditolak ya hanya sebatas dengan ra'yunya semata dan berkata-katanya kalau hadis ini sahih atau kita tetapkan ini berarti menafikan jihad merawan musuh tidak demi Allah ya, sama sekali tidak ya karena sesungguhnya hadis-hadis tentang masalah jihad itu ada beberapa makna ya ketika Rasulullah disebutkan ditanya tentang suatu Pertanyaan wahai Rasulullah, apa amalan yang paling utama? Disebutkan dalam hadis yaitu jihad fisabilillah. Dan Rasulullah mengatakan wasinamu wadhir watu sinamil Islam itu puncak daripada ya kejayaan Islam adalah dengan jihad dan maksud jihad di sini itu dengan perang. Ya. Sementara Rasulullah mengatakan jihad yang paling utama adalah jihad melawan diri. Nah, tentu ya sebuah keutamaan itu disesuaikan dengan keadaan ya tatkala kata apa Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengupas di dalam kitab beliau Jus Salikin tatkala telah dikumandangkan jihad di mana musuh menyerang kaum muslimin ya di mana pada waktu itu <clears throat> ya imam memerintahkan seseorang untuk pergi berjihad maka yang paling afdal bagi dia adalah jihad ketika jihad itu menjadi fardu ain baginya maka itulah seutama-utamanya amalan dan yang harus difahami kata Ibnu Qayyim bahwa ya, jihad melawan diri itu adalah pokok dari jihad melawan musuh. Artinya, seseorang tidak akan mungkin ya bisa mau keluar berjihad melawan musuh kalau ternyata dirinya sendiri tidak dijihadi. Bagaimana? Ya dia akan bisa menjihadi musuh sementara dirinya sendiri tidak menjihadinya sendiri. Karena ya akhi berjihad melawan musuh itu butuh kepada kesabaran, ya capek dan yang lainnya. Orang yang tidak menempa dirinya dengan menjihadi diri, tidak akan mungkin dia bisa menjadi musuh. Sehingga pada waktu itu pondasi jihad melawan musuh adalah jihad melawan diri kita sendiri. Ya bukan berarti ketika kita berbicara bahwa jihad yang paling utama adalah jihad diri, apa, melawan diri itu, kemudian kita menafikan jihad melawan musuh abadan. Ini ya, perkataan orang yang tidak memahami ya bagaimana para ulama mengkompromikan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga akhirnya apa yang terjadi dia mendoifkan hadis yang sahih hanya karena hawa nafsunya atau karena ya dangkalnya pemahaman dia ini jelas ya akhi sebuah kesalahan yang fatal nah Taib kita angkat kembali dari penelpon Assalamualaikum Halo Halo Ya silakan Pak dari mana Waalaikumsalam ya, dari mana Mino Kalideres Silakan Pak Ini saya mau nanya Pak Ustad. Saya kan biasa sholat jamaah di musola karena di masjid kita itu ada kuburannya depannya. Iya, Pak. Nah, setelah itu pada malam Jumat itu dia buat ini buat yasinan. Akibatnya nah, nggak uh -huh. ada jamaah. Ya nah, kita sholatnya di masjid itu bagaimana Pak Ustaz? Maksudnya yang ada kuburannya Pak? itu. Gimana Pak? Di masjid yang ada kuburan itu? Iya, karena saya biasanya sholat di musola yang nggak ada kuburannya. Hmm. Tapi setelah itu nggak buat jamaah di situ. Nggak ada jamaahnya Pak ya? Iya. Jadi kita sholat di masjid yang ada kuburannya. Itu bagaimana Pak Ustaz? Iya Pak. Ya. Pertama, hmm. para ulama bersepakat seluruh dari seluruh madhab. Baik madhab syafi'i, maliki, hambali, hanafi bahwa sholat yang di masjid yang ada kuburannya itu hukumnya dosa besar. Imam Syafi'i tegas mengatakan bahwa sholat yang di, di masjid yang ada kuburnya dosa besar. Namun ikhtilaf terjadi ikhtilaf para ulama apakah sah sholatnya atau tidak. Imam Syafi'i berpendapat sah, namun ia telah melakukan dosa yang besar sekali. Ya, Imam Ahmad bin Hambal menyatakan tidak sah. Kenapa? Karena larangan itu kembali kepada ya larangan sholat di masjid dan tujuan daripada sholat di masjid adalah eh, tujuan dibangunnya masjid adalah untuk sholat. Ya, maka ya larangan itu kembali kepada zat perbuatan sehingga beliau berpendapat tidak sah sholat di situ. Jadi ya Jangan kemudian bapak malah pindah kepada yang lebih berat. Ya, kalau memang ternyata tidak diadakan jamaah di musola bapak, kemudian bapak mau pergi ke masjid sana juga ternyata ada kuburannya, ya lebih baik bapak menunggu sebentar ya sampai mereka sholat berjamaah bersama-sama. Karena toh ya mengakhirkan waktu isya itu kan sebuah keutamaan di sisi Allah sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan laula an usyqa ala ummati li'innaha waqtuha kalaulah kata Rasulullah aku tidak memberatkan umatku sesungguhnya inilah waktunya yang paling utama untuk sholat isya yaitu diakhirkan nah, nah dari penelpon kembali kita angkat halo halo iya silakan assalamualaikum halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi silakan pak halo saya Rizal dari Tanjung Priok ya silakan, silakan. Uh, eh, mau tanya uh, apa untuk syariat sunat pada wanita itu ada tuntunannya atau tidak pak Ustadz? karena menurut kedokteran itu tidak diperbolehkan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khilaf para ulama ya dalam masalah ini. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Adapun yang mengharamkan berarti ia telah mengharamkan sesuatu yang Allah perintahkan. Jelas ini dosa yang sangat besar. Yep. Iya, Khilaf para ulama hanya terjadi menjadi dua saja, antara sunnah atau wajib dan sunnah itu bukan sesuatu yang di, di, di yang harus ditinggalkan adapun kemudian fatwa-fatwa ataupun keputusan para dokter ini yang mengatakan katanya tidak boleh eh, wanita tidak boleh disunat karena mengurangi ya hak-hak mereka ini semuanya adalah alasan-alasan syaitaniyah ya alasan-alasan yang digembar-gemborkan oleh orang-orang Yahudi kenapa karena ya akhi orang Yahudi tahu bahwa yang merusak suatu umat itu wanita dan wanita kalau tidak disunat syahwatnya akan tinggi sekali sehingga akhirnya akan merebak ya syahwat akan merebak ya kesesatan kefahisyah zina dan yang lainnya ini adalah merupakan ya salah satu apa namanya rencana-rencana orang-orang Yahudi dan Nasara untuk merusak umat Islam ini maka sesungguhnya ayat ikhwah mengikuti sunnah Rasul mengikuti manhaj Islam itulah sebaik-baiknya yang diperintahkan oleh Allah yang sebaik-baiknya petunjuk adapun petunjuk para dokter yang, ber, yang bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya tidak boleh kita taati ini hakikatnya adalah merupakan penentangan kepada perintah Allah dan Rasulnya nah, nah dari penelpon kembali kita angkat Assalamualaikum Waalaikumsalam iya, silakan Pak Saya Agung dari Cibubur silakan Pak Agung mau tanya mengenai sujud sahwi Ustaz uh, itu yang yang sebenarnya itu setelah salam atau sebelum salam Ustaz sujud sahwi iya, itu taip. Terima kasih Pak. ya. mengenai cukup Pak ya, satu saja Pak ya. yang ya. permasalahan fikih kembali ya. Hmm. Fikih nanti insyaallah dipertanyakan di hari Minggu. Nah, pada hari Ahad ya kajian al-wajiz insyaallah Bapak, Bapak bisa menanyakan kembali. Kemudian untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Eh, dari Ummu Hasan, Ustadz bolehkah kita mengambil kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dengan hanya melihat artinya saja tanpa rujukan kitab tafsir? Tidak diperbolehkan ya akhi. Kesimpulan kita pasti sim kesimpulan berdasarkan keilmuan kita. Ya, sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran ada yang sifatnya mutasyabihat, ada yang muhkamat dan ini kebanyakan ayat-ayat. Kalau ya ayat-ayat itu berhubungan dengan surga dan neraka, targib dan tarhib, kebanyakan memang muhkamat bisa difahami. Ya namun ketika kita menyimpulkan suatu perkataan bahwa ini bakalan ini begini begini hukumnya begini begini sementara kita bukan ahlinya, bukan ahli dalam mengistimbat hukum, tidak pula kita pernah belajar usul fikih, tidak pula kaidah fikih, tidak pernah pula kita merujuk tafsir para ulama, maka tidak diperbolehkan. Kita bukan ya ahli dalam beristimbat. Ya mengimani surga dan neraka benar, kita wajib imani. Apa yang telah Allah terangkan dalam Al-Quranul Al Karim berupa surganya, berupa nerakanya, bagaimana adabnya, itu langsung difahami atau orang-orang awam bisa memahaminya. Tapi dalam beristimbat hukum, maka orang awam kewajiban dia adalah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ta tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Nah. Kemudian untuk selanjutnya dari Umu Abdul Razak di Cikarang dan juga ada pertanyaan yang Eh, berkaitan. Ustadz ada yang menyatakan bahwasanya penisbatan kepada salaf ini eh, baru dipelopori oleh Imam Ahmad dan dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah dan uh, eh, Syekh Al Albani hendak menggantikan ahlus sunnah wal jamaah uh, sebagai salaf. Bagaimana penjelasannya terhadap hal ini? Ini menunjukkan ketidakfahaman dia terhadap sejarah bahwa kata salaf tidak bertentangan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Itu adalah perbedaan nama saja dan sangat salah orang yang mengatakan bahwa ya man ya, dakwah salafiyah itu dimulai Imam Ahmad bin Hambal subhanallah bagaimana ya kalaulah dakwah salaf dimulai Imam ah, oleh Imam Ahmad bin Hambal ter, tentu ikhwatul Islam sama saja mengatakan bahwa dakwah salaf ini tidak ada hubungan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan apa yang diyakini oleh para sahabat Rasulnya sementara Imam Ahmad nantiasa mengikuti manhaj para sahabat Ya, kalaulah yang diyakini Imam Imam Ahmad itu menyimpang, tentu sudah dia diingkari oleh gurunya yaitu Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama-ulama yang lainnya. Namun subhanallah yang ada adalah pujian-pujian terhadap Imam Ahmad. Kalau dia membaca bagaimana biografi Imam Ahmad, ya ratusan ulama memuji Imam Ahmad. Bahkan semua bersepakat bahwa beliau imam ahli sunnati wal jamaah ya di zamannya. Maka dari itulah ayuhal ikhwah semua ya klaim-klaim seperti ini ya tertolak yang itu menunjukkan akan ya dangkalnya keilmuan dia tentang sejarah dan tentang hakikat daripada manhaj para Rasulullah dan para sahabatnya dan tentang ya hakikat penamaan ahlus sunnati wal jamaah dan bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah mempunyai makna-makna yang lainnya sebuah contoh misalnya ya, di zaman para Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam di zaman-zaman seperti itu ahlus sunnah wal jamaah dikenal dengan nama ashabul hadis ashabul hadis. Itu diriwayatkan dari banyak perkataan para imam diantaranya ya yaitu Imam Syafi'i sendiri. Beliau berkata la ra'aitu ahadan min ashabil hadis faka'anni ra'aitu ahadan min as Kalau aku melihat seorang dari ashabul hadis seakan-akan aku melihat seorang dari dari dari sahabat. Ketika ia menafsirkan hadis la tazalu ta'ifatu min ummati akan senantiasa ada suatu kelompok dari umatku yang menang di atas kebenaran, Imam Ahmad berkata, "Ilam yakunu ahlul hadis fala adri manhum." Ya, kalau bukan ahlu hadis, siapa lagi kalau bukan mereka? Saya tidak tahu. Ya, di, di, di, dikenal di zaman itu ahlu sunnah dengan nama ahlul hadis atau ashabul hadis. Ya, bukan dengan nama ahlu sunnah pada waktu itu. Sama saja sebetulnya. Akan tetapi ahlu sunnah wal jamaah ia ya, mempunyai beberapa nama disebutnya sebagai ashabul hadis disebut oleh para ulama sebagai at-taifatul mansurah disebut oleh para ulama sebagai ya al-firqatun najiyah disebut juga sebagai salafiyun ya mereka yang menapaki jejak salaf yang dimaksud salaf di sini itu Rasulullah dan para sahabatnya ya karena kata-kata salaf ini sudah diucapkan juga dari generasi tabiut tabiin yang lebih tua dari Imam Ahmad seperti Imam Al Auza'i ya bahkan Rasulullah bersabda kepada Fatimah anaknya khairus salaf analaki sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku naam Taib. selanjutnya dari Ibu Bakhitah di Tangerang Ustadz Barakallahu Fikum apakah termasuk uh, kesyirikan bila uh, kita berkonsultasi bisnis uh, atau perdagangan dengan seseorang se dengan seseorang yang biasa disebut sebagai kiai yang kemudian kita diberikan air untuk diminum kemudian air itu uh, didoakan terlebih dahulu untuk menambah kepercayaan diri dalam perdagangannya. Apakah uh, hal ini bisa tergolong ke dalam uh, kemusyrikan Ustaz? Pertama bahwa itu perbuatan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pula para sahabatnya, tidak pula para tabiin, tidak pula imam yang empat, tidak pula imam-imam setelahnya. Semua ini adalah ya bid'ah, bid'ah yang diadakan oleh mereka. Yang kedua, bila dia meyakini bahwa ya, ya airlah yang menjadikan ya Eh, perdagangannya laris, maka jelas ia jatuh kepada kesyirikan. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Bila ada bila orang itu berkata ini sebatas syariat saja, ya. Kita katakan syariat harus sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Maka sesungguhnya ya apabila kita ingin berbisnis, kewajiban dia adalah mempelajari bagaimana fikih-fikih jual beli yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. nya Adapun kemudian tata cara bagaimana menjadikan bisnis kita laku, ya kita harus usaha. Segala sesuatu harus diusahakan dengan mempelajarinya, bukan dengan air atau yang lainnya. Air tidak menjadikan sesuatu laku atau tidak. Ya dia bertawakal kepada Allah hendaknya, menyerahkan semuanya kepada Allah sambil memohon kepada Allah dan berdoa. Adapun kemudian dibacakan padanya ayat Al-Quran, dibacakan pada air, dan katanya disemburkan ke tempat dagangan atau yang lainnya itu bisa bikin laku jelas ini kesyirikan karena ia meyakini air itu itulah yang memberikan ya larisan dagangnya itu. Nah. Taip. Kemudian dari uh, pendengar kita Pak Wahyu di Purwakarta Uh, eh, Ustadz uh, eh, mohon uh, bagaimanakah nasihat Ustadz apabila seorang muslim mendapati lingkungan tempat tinggalnya jauh dari nilai-nilai uh, nilai dinul Islam akan tetapi juga untuk beramar ma'ruf e, sangat tidak mempunyai kemampuan. Mohon penjelasan. Akhi, sesungguhnya sebaik-baiknya tempat buat kita adalah tempat yang kita mempunyai tetangga yang saleh. Kata Rasulullah, empat kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama istri yang salihah, yang kedua rumah yang luas, yang ketiga kendaraan yang tidak mogok, yang keempat adalah tetangga yang saleh. Bila kita mempunyai lingkungan yang jauh dari Islam, lingkungan yang bejat muatnya, jauh daripada alim ulama, jauh dari ilmu, itu musibah buat kita. Maka orang seperti ini disyariatkan bahkan sangat ditekankan untuk hijrah. Sebab ya pendidikan terhadap diri dan keluarga harus diperhatikan, juga demikian pula pendidikan terhadap anak-anaknya. Allahumma kecuali bila dia mampu untuk mewarnai masyarakatnya dia mampu berdakwah kepada masyarakatnya dan mampu membawa mereka, ya maka itu adalah sebuah kebaikan. Tapi kalau ternyata dia malah diwarnai, dia terseret, anak-anaknya pun juga ya terbawa pergaulan yang buruk, itu musibah buat dia. Lebih baik dia mencari sebuah ya pemukiman yang di situ banyak orang-orang solehnya, yang di situ tersebar tersebar ilmu, di situ ada ulamanya sehingga kita betul-betul bisa menimba menimba ilmu itu dan kita pun bisa tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian dari penelpon kembali kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan dari mana? Uh, eh, dengan Widi Gunung Putih. Silakan. Mau tanya Ustaz. Um, <clears throat> sebagai orang awam kita kan uh, salah satu caranya untuk mengikuti uh, mengetahui uh, apa sunnah rasul adalah membaca buku Uh, iya. yeah. Misalkan tentang buku-buku yang berisi hadis-hadis yeah. yang tentunya yang, yang maunya yang hadis sohi seperti itu. Yeah. Iya. Nah untuk sebagai orang awam tuh kadang-kadang kita uh, bacanya kan buku terjemahan. Yeah. Nah itu kadang-kadang suka bingung kalau kita ngelihat uh, eh, banyaknya buku gitu, yeah. yang satu menjatuh, me mencantumkan judul sohi ap, hadis apa, hmm. sementara yang satu uh, tidak mencantumkan kata sohi seperti itu. Sementara kalau dilihat uh, sebenarnya uh, ini kayaknya uh, penyusun asli kitabnya adalah sama-sama yang mengikuti sunnah. Supaya itu bagaimana kita menyikapinya sebagai orang iya, awam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, yes. Walaupun sama-sama mengikuti sunnah, tapi derajat pengetahuan terhadap ya sunnah itu berbeda-beda. Walaupun sama-sama mengikuti sunnah, terkadang para ulama pun ya di dalam eh, membawakan hadis pun caranya berbeda-beda. Kalau antum baca Sunan Abu Daud, tidak disebutkan di situ dan tidak Imam Abu Daud tidak mensyaratkan bahwa harus harus semua hadis sahih dalam bukunya itu. Padahal beliau ulama besar. Namun Imam Abu Daud membawakan sanad dengan sanad itu dia telah melepaskan ya zimah tanggungannya. Artinya periksa saja sanadnya di sini. Ya. Ada lagi imam-imam yang mengkhususkan pengumpulan hadis sahih seperti Imam Bukhari dalam sahih Bukhari-nya Imam Muslim dalam sahih Muslimnya. Ya, sehingga pada waktu itu kita merasa aman bahwa dia dinyatakan sahih oleh pemilik buku itu. Ya. Maka dari itulah Bapak ya kita orang awam terkadang kita membaca buku yang di situ tidak disebutkan sahih atau dhaifnya maka kewajiban kita tanya kepada ahlinya apakah hadis itu sahih atau tidak karena Allah berfirman fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ya apabila kita masih tidak tahu hukum hadis ini sahih atau tidak masih meragukan dalam hati kita, jangan disampaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Ya man haddatsa anni haditsin yura annahu kadzibun, wa huwa ahadul kadzibin." Barang siapa yang menyampaikan suatu hadis yang masih yang dia pandang atau dia sangka itu adalah dusta, maka ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kata Imam Ibnu Hibban, ya, mengambil fikih hadis ini, "Faman syakka fi riwayatihi Siapa yang merasa ragu dalam riwayatnya apakah itu hadis sahih atau dhaif, lalu dia sampaikan juga, maka ia sam dia masuk ke dalam ancaman hadis tersebut. Nauzubillah. Maka dari itu, Pak, ya. ada adapun untuk Sahih Bukhari dan Muslim, para ulama ia bersepakat akan kesahihan hadis-hadisnya. Walaupun ada beberapa ahruf yasirah yang dikritik oleh para ulama. Akan tetapi untuk selain itu, ya Bapak harus berusaha untuk hati-hati dan membeli buku-buku yang memilah hadis sahih dan hadis dhaif sehingga pada waktu itu Bapak bisa tahu atau Bapak tanya kepada ahlinya para asatidah yang mengetahui tentang hal itu. Nah. Satu pertanyaan terakhir kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Bapak. Uh, saya terkait dengan zikir pagi dan petang Ustaz ya apakah zikir pagi dan petang itu di uh, merupakan suatu kewajiban Ustaz seperti dengan misalnya zikir pagi kan terkait dengan sholat subuh gitu Ustaz ya iya. petang dengan sholat asar seandainya itu tidak dibaca apakah itu merupakan uh, tidak merupakan suatu rangkaian dari sholat ya, Ustaz Taib, cukup Bapak Ya. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhi, pertama bahwa ibadah ya, zikir setelah sholat asa asar dan berzikir setelah subuh yang itu merupakan zikir pagi dan petang itu ritual yang tidak termasuk dari ritual setelah sholat kalau dia berkata kalau misalnya disambung seperti itu apa tidak akhirnya masuk kepada ritual sholat hal jawab tidak ya karena Rasulullah SAW bersabda la'an ajlisa ma'aqawmin yadkurun Allah aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah sholat subuh sampai ya matahari tinggi itu lebih lebih aku sukai daripada ya matahari yang terbit di, di hari itu.